Dalam Islam terhitung ada sekitar tujuh bulan berturut-turut kaum muslimin mendapatkan kesempatan meraih pahala besar dengan dia beramal dengan amal yang soleh pada bulan-bulan tersebut. Yang pertama Rojab Yang mana telah kita lalui kemarin Rojab merupakan bulan haram Semua amal ibadah dilipat gandakan padanya Yang kedua Syaban Yang sekarang kita ada padanya Lalu Ramadan Bulan Ramadan yang dikenal oleh semua kaum muslimin akan keutamaannya, fadilahnya, Lalu Syawal. Syawal merupakan awal bulan haji. Syawal di sana disyariatkan untuk puasa enam hari Syawal. Lalu Dzulqa'dah juga merupakan bulan haji. Juga merupakan bulan haram. Semua amal-amal kebaikan dilipat gandakan pada waktu itu. Lalu Dzulhijjah, puncak bulan haji juga bulan haram padanya sekian banyak amal-amal kebajikan dibimbingkan padanya lalu Muharram juga merupakan bulan haram dalam Islam semua amal kebaikan dilipat gandakan padanya tujuh bulan berturut-turut semenjak rojab sampai al-hijjah lalu Muharram kaum muslimin rahimakumullah kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amal perbuatannya mencontohkan untuk umatnya kasratus siyam, memperbanyak puasa Sya'ban. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya menjelaskan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah bulan berpuasa hampir sebulan penuh melainkan Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Dari semua bulan-bulan yang ada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh hanya Ramadan. Yang kedua ialah bulan Syaban. Diperbanyak puasa padanya hampir sebulan penuh. Disebutkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad Ahmad wa ghairih dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad SAW tanya tentang puasa Syaban yang beliau kerjakan kenapa beliau tidak pernah meninggalkan puasa Syaban. Beliau mengatakan zaka syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban adalah sebuah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Diapit antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulan berkah yang disepakati keutamaannya. Tengah-tengahnya Sya'ban. Belum mengatakan umumnya orang lalai daripadanya. Maka aku puasa. Dan kata beliau, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kebajikan diangkat kepada Allah Azza Dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalamkan berpuasa. Zaka syahrun yaghfalu anhu nas. Itu alasannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam bimbingan Islam kita dianjurkan untuk lebih kiat, lebih bersemangat dalam beramal. Itu dikarenakan banyak sabab. Yang pertama adalah dikarenakan kemuliaan bulannya seperti bulan-bulan haram dan juga seperti Ramadan. Dianjurkan sangat untuk memperbanyak amal amal saleh karena syarafuz zaman, kemuliaan bulannya, waktunya. Yang kedua, dikarenakan padanya ada momen-momen tertentu di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya karenanya. Seperti pada 10 hari terakhir Ramadan. Di sana ada Lailatul Qadar. Kita diminta, dianjurkan, dihasung untuk meningkatkan iman dan amal ketika itu untuk menggapai yang namanya malam qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Atau yang ketiga, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ketika orang-orang pada masa itu banyak yang bermain-main, banyak yang bersantai-santai, memang waktunya ber, bersenang-senang dengan perkara dunia. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Seperti pada ayat mutasyrik. Pada ayat mutasyrik. Rasul mengatakan ayat mutasyrik, ayamu akil, wa syurbin, wa zikinillah. Dikasih tambah zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dhul Hijjah. Itu hari-hari orang makan, hari-hari orang minum. Di kalangan tanggal 10-nya sampai tanggal 13-nya ada syariat menyembelih hewan kurban. Banyak daging kurban. Memang waktunya orang makan, makan dan minum-minum ketika itu. Kala itu belum mengingatkan ayyamu tasrif itu bulan maka hari-hari orang makan, hari-hari orang minum dan zikir kepada Allah Jalla wa'ala diminta untuk jangan lupa berzikir dengan memperbanyak takbiran ketika itu atau momen-momen setelah hari raya atau momen-momen hari raya seperti puasa 6 hari syawal momen setelah Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah, momen zakat uh, momen uh, Idul Fitri, menyembelih hewan kurban, momen Idul Adha. Itu semuanya momen-momen di mana kita dianjurkan sangat meningkatkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kadang umum ibadahnya, kadang tertentu ibadahnya. Dan yang terakhir adalah yang dibahas terkait dengan Syaban. Ketika orang-orang lalai melalaikan sebuah masa, sebuah bulan dianggap bukan bulan yang utama, bukan bulan haram, bukan Ramadan, tidak ada momen-momen tertentu, tidak ada momen hari raya, tidak ada momen-momen yang semacam itu. Orang lalai, ketika lalai dalam Islam kita dianjurkan jangan ikut-ikutan lalai harus ingat kepada Allah Jalla wa ala. Untuk Syaban, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mencontohkan sebuah amal namanya siam. Puasa namanya siam Syaban, puasa Syaban sebanyak mungkin. Yang penting jangan sebulan penuh. Bisa tiap hari, bisa selang-seling, bisa semudahnya kita sebanyak mungkin selama bukan sebulan penuh supaya jangan sampai sama dengan Ramadan. Itu momen orang lalai diisi dengan puasa. Dan yang kedua, memperbanyak amal-amal soleh. Dikarenakan di bulan Syaban, bulan diangkatnya amal-amal hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau amal kejelekan, maka jelek hasilnya. Kalau amal kebaikan, baik hasilnya sedang diangkat kepada Allah Jalla wa'ala momen-momen untuk meningkatkan iman dan takwa momen untuk meningkatkan amal saleh amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan semua amal-amal yang disyaratkan dalam Islam amal yang dibimbingkan dalam Islam kerjakan dengan ikhlas dengan bimbingan sunnah apapun amal itu terutama puasa dijelaskan oleh para ulama alasan yang lain. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW ketika Syaban lebih bersemangat dalam beramal, mereka mengatakan itu untuk persiapan menghadapi Ramadan. Semacam nafilah dulu baru yang fardu. Yang sunnah-sunnah dulu baru yang fardu-fardu. Kita mengerjakan yang fardu ada rawatib qobliyahnya. Maka begitu pula sebelum kita menyongsong Ramadan, menyongsong tahun mubarak bulan di mana orang berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan ada mukadimah dulu pemanasan dulu latihan dulu ketika Sya'ban perbanyak puasa perbanyak amal soleh terutama barakallahu fikum membaca Al-Qur'anul Karim dikarenakan di kalangan para salaf Sya'ban dikenal dengan sebutan Syahrul Qurra bulannya para qari qari di mana mereka sudah memulai dari mulai Sya'ban membaca Al-Qur'anul Karim sebelum nanti ketika Ramadan mereka tancap gas. Mereka tancap gas mengerahkan semua kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dan amal-amal yang lain. Maka kaum muslimin rahimakumullah ambil kesempatan yang baik ini untuk masing-masing kita meraih pahala besar dengan iman dan takwa selama bulan Sya'ban أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." apabila bulan Sya'ban telah menggapai pertengahannya, sudah nisfu Sya'ban. Jangan puasa sampai Ramadan. Hadis ini barakallahu fikum sebagian ulama mengatakan sahih atau hasan. Tapi yang rajih hadza hadithun munkar. Para ulama mutaqaddimin yang terdahulu, para hufaz, para imam menyatakan hadis ini munkar. Sehingga pendapat yang sahih dalam bab ini adalah diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memulai puasa Sya'ban meskipun dimulai dari pertengahannya bukan dari awalnya dikarenakan hadis ini waif. Adapun yang dilarang para kafirun ialah dilarang puasa khusus. Dilarang puasa khusus satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Itu nasnya sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu yauman aw yaumaini qabla Ramadan illa sauman yasumuhu ahadukum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan kecuali puasa yang biasa kamu kerjakan. Itu artinya dilarang khusus puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Tidak boleh. Dikecualikan orang yang biasa puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, ketemunya hari Kamis atau Senin sehari dua hari sebelum Ramadan. Atau orang yang biasa puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, selang-seling, selang-seling, selang-seling. Pas dia berpuasa, ketemunya pada satu hari atau dua hari sebelum Ramadan diperbolehkan. Adapun yang khusus mengkhususkan nggak diperbolehkan. Di antara uh, ilahnya adalah barakallahu fikum supaya jangan sampai bersambung. Jangan saya bersambung antara Sya'ban dengan Ramadan. Ada jedahnya. Orang bersemangat puasa, perbanyak puasa ketika Sya'ban. Maka sebelum Ramadan dikasih jedah istirahat terlebih dahulu sebelum Ramadan istirahat lalu bersiap-siap untuk mengerjakan siam Ramadan. Dan yang kedua, jangan bersambung antara puasa yang sunnah dengan puasa yang fardu. Intinya adalah kita beramal saleh sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari bersama-sama kita sisingan dengan baju, bersegera beramal saleh, berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita, amal saleh kita lillahi taala, kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan bimbingan sunnah, menggapai pahala besar selama Syaban sebelum nanti menggapai pahala yang lebih besar lagi ketika Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya pada kita semua, diberi kemudahan, diberi taufik, untuk mengerjakan amal kebajikan selama Sya'ban dan diberi kemudahan kembali berjumpa dengan Ramadan dengan keadaan yang lebih baik keimanannya, kesehatannya sehingga bisa mengisi Ramadan dengan amal yang lebih baik lagi mendapatkan yang terbaik selama Sya'ban dan selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.